Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi Wa mata diakom bersama dan mungkin Para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan eh, kajian kita pada malam ini yaitu dengan tanya jawab. Tapi sebelum kita melakukan tanya jawab, kita simpulkan dulu apa yang telah disampaikan sebelumnya tentang perintah dan anjuran untuk menjaga lisan. Dan sebaik-baik pesan adalah pesan dari hamba yang mulia dan utama yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pembimbing dan pendidik yang terbaik bagi kita teladan dan panutan bagi kita semua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita Alaika bihusnil qulub wa tulis sam wa hendaklah kamu berakhlak mulia itu yang pertama dan yang kedua waktu tulis dan hendaklah kamu lebih banyak diam yaitu dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la termasuk kebaikan Islam seseorang baik Islamnya adalah apa? Meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi Yang bukan urusan kita jangan diurus. Kadang-kadang orang itu lebih suka mengurus urusan orang lain daripada urusan dirinya sendiri. Sehingga seperti kata pepatah, gajah di pelupuk mata tidak terlihat, namun semut di seberang lautan dapat terlihat. Alaika bi husnil khuluq wa tulis Hendaklah kau berakhlak mulia dan hendaklah lebih banyak diam dari perkara yang tidak berguna. Yaitu menahan lisan kita. Qawalladhi nafsi biyadih ma'amilal qada'is bi mislihima. Demi Allah yang jiwa berada di tangannya, tidak ada amalan yang dapat menandingi keduanya yaitu akhlak mulia dan lebih banyak diam. Ya, karena menahan lisan itu bukanlah perkara yang mudah ternyata. Ya, bukanlah perkara yang mudah. Selalu saja terdorong oleh kita untuk menggunakannya pada perkara-perkara maksiat dan dosa. Dan kecepatan lisan itu lebih cepat daripada apa yang kita pikirkan. Kadang-kadang belum dari sempat dipikir sudah terlontar dia. Itu lisan Dan Nabi SAW berkata kepada Uqbah ibnu Amir, ketika Uqbah ibnu Amir bertanya kepada Nabi ya Rasulullah, bagaimana cara selamat? Bagaimana cara selamat? Maka Nabi mengatakan kepadanya, Amsik alaika lisana. Tahan olehmu lisan kamu. Waliasa adalah itu Betahlah kamu di rumah kamu. Betahlah kamu di di rumah kamu. Itu yang kedua. Betah di rumah khususnya di masa-masa fitnah. Daripada keluyuran nggak ada manfaatnya, Ya, lebih bagus kita berada di rumah. Wabki ala khati'atik. Yang ketiga adalah tangisilah kesalahanmu. Ya, karena dengan menangisi kesalahan kita, merenungi kesalahan kita, ya kita akan terdorong untuk bertaubat. Tapi kalau pekerjaan kita hanyalah menyorot apa yang ada pada orang lain, maka yang ada pada diri kita adalah ujung. Itu merasa apa? Merasa puas dan bangga terhadap apa yang telah kita lakukan. Padahal itu belum apa-apa. Nah demikian yang Nah itulah pesan Nabi SAW kepada kita semua. Ya, perintah dan anjuran untuk menjaga lisan. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Al Imam Nawawi mengatakan Apabila seorang hendak berkata, hendak berucap, maka pikirkanlah dua perkara ini. Yang pertama, apakah perkataan yang akan diucapkannya itu benar? Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah dia pikirkan apakah perkataan itu mendatangkan manfaat baginya. Bermanfaat atau tidak? Kadang-kadang ada perkataan yang benar tapi tidak ber bermanfaat. Sia-sia yang justru menjadi wabal yaitu malapetaka bagi orang yang mengucapkannya. Nah demikianlah ya, ikhwan fillah ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an khususnya dari kejahatan lisan yang bernama riba. Nah, diriwayatkan dari Jabir yang mengatakan bahwa ketika kami tengah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba kami mencium bau busuk. Kemudian Rasulullah SAW berkata bertanya kepada para sahabat, Atadruna nama hadhihi rih? Tahukah kalian bau apa ini? Para sahabat tidak menjawab. Maka Nabi mengatakan, "Rihul ladzina yaqtabuna dan muminin Beliau mengatakan ini adalah bau orang yang menggunjing saudaranya sesama mukmin. Ini adalah bau orang yang menggunjing saudaranya secara mukmin. Itu menggibahi saudaranya. Dan Nabi juga mengatakan berpesan kepada kita, beliau berkhutbah di hadapan kami kata orang bin Azib dan beliau berkata dalam khutbahnya, "Ya ma'syara man amana bi lisanihi لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته ومن ومن يتبع الله عورته يفقهه ولو في جوف بيته Nabi SAW mengatakan, Wahai sekalian orang-orang yang beriman dengan lisannya, yaitu yang mengaku beriman, mengaku mukmin. Janganlah kalian menggunjing orang-orang muslim, saudara kamu sesama muslim. Dan jangan pula mencari-cari aib mereka, mencari-cari kesalahan orang. Karena sungguhnya barang siapa mencari-cari aib mereka, maka Allah akan mencari-cari aibnya, akan membongkar aibnya. Dan barang siapa yang dibongkar aibnya oleh Allah, maka Allah akan membongkarnya walaupun aib yang ada di dalam rumahnya. Dan riba itu adalah salah satu dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni pelakunya kecuali dia bertobat dan minta halal, minta maaf kepada saudaranya yang telah digibahinya. Nah demikianlah yang penting. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah dan pada hari kiamat nanti adab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang suka menghibah dan mengunjing adalah Nabi bersabda, "Lamma ru'ija jabi marartu bi qaumin lahum asfarun min nuhas yasmisuna wujuhahum wa Ya, ketika aku dinaikkan ke langit yaitu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, aku melewati satu kaum kelompok manusia yang memiliki kuku-kuku dari tembaga. Kukunya dari tembaga, panjang-panjang. Yang mereka gunakan untuk mencakar-cakar wajah dan dada mereka sendiri. Kuku itu digunakan untuk mencakar wajah dan dada mereka sendiri, tubuh mereka sendiri. Maka aku bertanya, "Qultu, man haula ya Jibril?" Aku bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa orang ini? Siapa mereka ini? Maka Jibril mengatakan, haula ladina yaquluna buhuman nas wa yaqauna bi aradihim. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia yaitu menggunjing saudaranya sendiri dan mengusik kehormatan mereka itu mencemarkan nama baik orang mencemarkan kehormatan orang lain yang menodai merusak kehormatan orang lain Nah itulah azab yang akan ditimpakan kepada mereka. Mereka akan dipakaikan kuku dari tembaga, lalu mereka mencakar-cakar wajah dan badan dan tubuh mereka sendiri. Nah demikian ayat Manifidin. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam kajian yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi diri saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan tidak pada tempatnya mohon dimaafkan. Yang benar katanya dari Ar-Rahman, yang salah dari saya dan dari Syafan. Membuka itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan kepada uh, ikhwah yang ingin bertanya ataupun akhwat Ya, kalau ada pertanyaan silahkan ya ditanyakan. Yang bisa saya jawab akan saya jawab, ya tidak kita serahkan kepada ahlinya. Allah alam dijawab ini. Ya silakan. Ya. Ketika orang yang profesinya sebagai dalang, maka Allah meminta kita secara tidak. Ya. Dan kemudian karena setelah dia tidak berdalil lagi dengan berbagai perasaan, maka eh, berdalil ini khawatir eh, eh, dia akan dia akan Nah ini masih dalam hal yang sama. Ketika ada tidak di Indonesia itu berbeda sama lain. Apa yang dari kalau dia, tapi itu bangsa lain. tidak dapat diniatkan untuk membayar utang. Utang tetap utang. Dan saudara itu tidak menggugurkan utang. Kecuali dalam kondisi-kondisi yang mungkin Allah memaafkan kalau kita sudah bersungguh-sungguh untuk melunasinya kepada orang yang bersangkutan kita tidak memenuhinya. Itu mungkin bab lain. Itu eh, khusus. Akan tapi di dalam muamalah secara umum niat sedekah itu tidak menggugurkan hutang. Misalnya kita punya hutang sama si fulan. Lalu kita, ah saya hutang itu untuk saya. Saya nggak mau bayar hutang kepada si fulan, saya sedekah aja supaya itu niatnya untuk bayar hutang kepada si fulan. Nah itu tidak gugur. Hutang tidak gugur dengan niat sedekah. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menulis hutang. Tidak ada yang tidak ada yang musamman faqtuhu. Perintah untuk menulis, mencatat supaya kita tahu kepada siapa kita berutang. Itu yang pertama. Yang kedua supaya kita tahu berapa jumlah hutang kita. Itu yang kedua. Yang ketiga supaya kita tahu kapan batas waktu pelunasannya. Itu yang ketiga. Itu perlunya tulis menulis di dalam hutang piutang. Kalau tidak ditulis pasti lupa itu. Apalagi hutang, mudah kali dilupakan kan gitu. Iya, pasti mudah lupa itu yang membuat kita lupa hutang itu setan. itu kumpul kotor menakut nakuti kamu dengan kefakiran. Ah, nanti kalau bayar hutang berkurang lah duit aku katanya kan begitu. Begitu pula kata setan. Yaitu kumpul kotor menakut nakuti kamu dengan kefakiran. Sehingga malas bayar hutang. Memang yang paling pekerjaan yang paling malas kita lakukan, yang paling berat kita lakukan itu bayar hutang. Sehingga jarang orang itu Ya mendatangi orang yang telah berbuat baik kepadanya lalu dia melunasi hutangnya. Jarang ya, kan? Kebanyakannya adalah apa? Orang yang punya duit yang datang kepada orang yang Kadang-kadang ditagih berkali-kali itu yang keluar. Ya kan? Satu, dua, tiga orang lah yang dia punya hutang kepada orang lain dia sudah merasa uh, apa namanya uh, telah dibantu ya, orang itu telah berbuat baik kepadanya Lalu dia proaktif, yang berhutang proaktif, mendatangi orang yang yang telah memberinya hutang, lalu misalnya dia e, meminta penangguhan atau dia menyicil hutangnya atau dia melunasinya. Ya, kebanyakan apa? Orang yang e, mem, yang telah memberi hutang itulah yang kadang-kadang harus proaktif datang. Kadang-kadang begini ada satu pertanyaan yang ini aneh sebenarnya. Ustaz, saya punya hutang. Tetapi orang yang telah memberi saya hutang itu, saya tidak tahu lagi kita kemana dia. Carilah ahli warisnya, kata Ustaz ini kan. Udah ahli warisnya juga nggak tahu. Ada yang pernah nanya kepada saya seperti itu. Lalu saya balik bertanya, kok bisa begitu? Ada ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama dan ini kemungkinan yang paling kuat saya katakan. Kenapa? Apa itu? Ya kita yang berhutang telah lalai. Lalainya bagaimana? Kita tidak pernah mencari tahu siapa bulan yang telah berbuat baik kepada kita dan memberi hutang kepada kita. Hingga dia pergi tak kemana lupa kita kan begitu. Sengaja melupakan. Sengaja ya lalai-lalaikan begitu ya. Nah, bilang akhirnya apa? Orang yang telah memberi kita hutang itu pergi tak kemana? Ini kan kelalaian kita. Maka pertanyaan yang tepat, eh, jawaban yang tepat adalah balik bertanya kepada yang bertanya tadi, kenapa bisa begitu? Kenapa dia bisa hilang dari pandangan kita, dari pantauan kita, dari keadaan kita? Apakah kita tidak terus meroja? Artinya apa? Terus datang kepadanya mencari tahu nomor handphonenya, misalnya sekarang ini ya, alamatnya, mengingatkan kepadanya pula kalau meminta ingatkan kepada saya, saya masih punya hutang kepada anda. Nah kebanyakan kan yang proaktif itu yang memberi hutang, yang punya hutang ya malah dia diam-diam saja. Kayak nggak ada masalah aja kan. Nah ini dia. Maka perlu mencatat hutang. Ya, yang sangat disayangkan pada hari ini banyak sekali. Ya, akal mulus dan cara-cara busuk untuk menghindari hutang. Di antaranya adalah apa? Sengaja cari masalah dengan orang yang telah memberinya itu. Begitu ada masalah, ya, bertentangan. Kalau sekarang alasnya tahdir itu begitu ya. Pak, si Fulan udah kena tahdir itu. Nah, begitu lunaslah, habislah semua masalah hutang mereka. Tidak ada, kadang-kadang tidak ada, tidak ada hubungannya. Ya, Hingga kalau pun dia ya murtad sekalipun, wajib kita bayar hutang. Apalagi dia masih saudara kita begitu. Karena-karena alasan-alasan yang dicari-cari. Nah itu yang pertama. Jadi hutang tetap harus dibayar. Karena hubungannya ini adalah masalah hubungan di antara sesama manusia. Jadi tidaklah tertutup dan gugur dengan niat sedekah yang kita keluarkan. Kecuali kita sudah berusaha untuk melunasinya, tapi ternyata dia tidak ada lagi maka berikan kepada ahli waris. Kalau ahli warisnya tidak ada juga, ya apa kata Nabi Para siapa yang meminjam harta saudaranya dengan niat untuk mengembalikannya, menunaikannya kembali, maka Allah akan membantunya untuk menunaikannya. Ya, tapi ini perlu kejujuran, ketulusan. Memang kita betul-betul ingin melunasinya. Seperti orang yang punya hutang kepada seorang lalu dia tidak dapat perahu ya, untuk pulang kembali membayar hutangnya itu dia ambil se sepotong kayu dia lubangi lalu dia masukkan ke dalam lubang kayu itu uang yang menjadi utangnya itu lalu dia lemparkan ke lautan dan dia berkata ya mudah-mudahan ini sampai kepada pemiliknya sampai Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan ini adalah satu eh, bukti kepada kita kalau kita sungguh-sungguh membayar utang maka Allah akan membantu kita di dalam perundangan tapi kalau memang ada niat yang baik nggak ada istikan baik, istikannya mau lari kan gitu ya. Ya, Allah mengatur apa yang ada di dalam hati manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun hutang itu kepada orang kafir, bank, negara, itu wajib kita tunaikan juga. Maka kalau kita terlibat dengan bank dan kita bertaubat, kita tahu bahwa itu adalah riba misalnya, tetap apa yang menjadi hutang kita, kewajiban kita itu harus dilunasi. Walaupun itu dosa, dan itu adalah akibat dari dosa kita. Tidak bisa, sudah tobat udahlah anggap aja apa namanya kosong-kosong <laughs> itu nggak bisa. Tetap harus dilunasi. Nah ya, demikian Allah Taala. Ya ada yang tanya lain. untuk Ya, tahu bos kalau itu berkaitan dengan mazalim, kezaliman terhadap orang lain, ya, adalah harus mengembalikan hak itu kepada pemiliknya. Kalau itu berupa harta, harus dikembalikan kepada yang memilikinya. Kalau itu berupa kehormatan, maka itu harus minta maaf kepadanya, kepada yang bersangkutan. Kecuali di dalam sebab apa namanya kehormatan. Ini kalau kita meminta maaf itu akan justru menimbulkan masalah yang lebih besar. Nah itu ada kubur boleh jenahan. Tapi boleh kita uh, meminta maaf secara umum. Kadang-kadang kalau kita perinci, kita ceritakan masalahnya justru akan menimbulkan masalah. Nah, itu khusus masalah akhlak, masalah kehormatan. Ini masalah sensitif. Jadi pernah cukup kita minta maaf ya umum. Pulang aku pernah buat salah orang minta Kalau itu berkaitan dengan apa? Akhlak. Kehormatan. Tapi kalau masalah harta, pulangkan. Gak boleh kita ambil hartanya, dia ya pulang maaf ya, <laughs> dia. kita kita pernah nipu dia kan, satu sepuluh juta misalnya, Lalu ah. ini bisa ini. Masalah kehormatannya kan boleh minta maaf secara umum. Nah, dia, dia terangkan pula pada masalah harta. Ulan, maaf ya, kosong-kosong ya. Iya, kata sekolah gitu. Nah, Enggak boleh. Itu masalah harta harus kembali kepada yang memilikinya. Masalah kehormatan, ya memang boleh. Kalau dengan meminta maaf secara detil itu akan membuatnya terbuka. Kecuali Ya itu tidak mengapa ya. Saya saya bilang apa? Saya sudah pernah belum menguji kamu ini. Oh ya lah maafkan. Tapi ada di dalam masalah kehormatan yang apabila kita ceritakan justru membakar hatinya. Maka ini boleh kita minta maaf secara umum. Gak perlu diceritakan kan ini. Nah itu dia. Tapi nggak boleh dalam masalah apa? boleh kita diam-diam saja. Ya pulang maafkan ya, maafkan ya. Iya, <laughs> sudah lewat lewat harta saudaranya. Gak boleh. Nah demikian. Jadi kalau itu harta, harta orang, itu harus kembali. Kembali kepada pemiliknya itu syarat taubat kepada pimpinan Allah wa iyyakum jami'an. Apa kata Nabi? Apabila seorang telah mengucapkan bersyahadat la ilaha illallah muhammad Rasulullah, maka haram ya atasnya ya, apa? darahnya, kehormat, hartanya dan kehormatannya. Ini nggak boleh di ya nggak boleh kita rampas secara zalim dan aniaya. Allah Alam. Ya ada lagi yang ingin tanya? Ya. Uh, ada dua yang saya sampaikan yang bilang? ya. Ah, yang mengenai uh, perolehan per kalau kalau yang aneh dan tidak kalau tidak kita mau kita bertaulah bertaulah itu akan menjadi sama motor misalnya posisi seperti itu dan akhirnya menjadikan kita tidak ada pemahaman hmm. yang pertama yang kedua dan kita ini yang kemudian kita eh, kemudian dua kemudian itu selalu tidak enak terus minatnya minatnya ya terkadang ya antara si perutan yang juga eh, eh, yang kami ini uh, eh, aku menyakiti membuat orang itu eh, saya ini bagaimana cara ya, yang punya kalau yang sisi kami eh, ya. yang taat ya. Yang pertama, ya, mengenai masalah lisan ini bukan berarti kita menjauh dari manusia ya karena puasa diam juga nggak boleh ah untuk menjaga lisan saya puasa diam puasa diam nggak boleh ya pernah satu hari Abu Bakar As Siddiq mendapati seorang wanita yang tidak berkata-kata maka orang-orang Abu Bakar As Siddiq mengatakan kenapa orang wanita ini oh dia sedang puasa diam maka Abu Bakar As Siddiq mengatakan suruhlah dia untuk berbicara karena Nabi SAW melarang seorang untuk ya melakukan hal seperti itu, yaitu puasa dia. Enggak boleh juga. Ya. Nah demikian. Jadi kita ya lisan ini ya kita harus manfaatkan gunakan nikmat bicara itu untuk kebaikan. Ya, jadi bicaralah seperlunya. Misalnya kita berjumpa dengan saudara kita, assalamualaikum, waalaikumsalam, saling mendoakan, saling memberi memberikan kabar gembira. Ya, nah itu kan bermanfaat. Ibnu Umar sengaja keluar dari rumahnya untuk menyebarkan salam. Ya, nah demikian. Jadi gunakan ini untuk kebaikan. Menyambung tali silaturahim dan mempererat hubungan dengan kata-kata yang baik. Maka Nabi mengatakan faliyakul khairan. Pertama adalah perintah untuk bicara yang baik. Baru kemudian opsi untuk diam. Bukan pertama disuruh dia dulu baru bicara tidak. Bicara yang baik kalau tidak bisa baru dia. Ya, maka apa kata Nabi? Al-mu'minu alladhi an nas wa yasbir 'ala adabihim khairun min al-mu'min alladhi la an nas wa la yasbir 'ala adabihim. Mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar terhadap gangguan mereka itu, itu lebih baik daripada muslim mukmin yang tidak bergaul dan tidak sabar kepada terhadap gangguan orang lain. Jadi enggak, bukan alasan bagi kita untuk menjauhi pergaulan. Nabi mengatakan la tusahib inna mu'minan. Janganlah kamu bersahabat kecuali dengan orang mukmin. Jadi pilihlah ya eh, teman-teman dari kalangan orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh. Ya, dari demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan matalul ghaliyul mun. Menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu itu adalah kezaliman. Jadi kalau kita mampu, kita tunda-tunda pembayaran hutang itu adalah kezaliman. Kita telah menzalimi saudara kita yang telah berbuat baik kepada kita. Itu bila dia mampu, Roni mampu dia bayar hutang, tapi dia tunda-tunda, sengaja dia tunda-tunda supaya kesal kawan itu, gitu ya supaya besar saudaranya itu hingga tidak tidak lagi menagih hutang itu. Ada juga seperti itu yang muka tembok, muka gede sekarang Jawa. Ditagih berkali-kali yang yang dia beri cuma janji-janji kosong sampai bosan saudaranya itu untuk menagih hutang tersebut. Hingga dia diaman Nah ini orang orangnya yang berhutang ini. Tapi kalau orang yang berhutang ini adalah orang yang muksir, orang yang kesusahan, Ya maka di sini diminta dengan sangat kelapangan hati orang yang membuta, yang memberikan buta. Untuk apa? Untuk memberikan penangguhan atau kalau bisa ya diputihkan hutang itu. Kalau yang berhutang ini orang yang memang susah, nggak bisa bayar dia, melarat, fakir, beri kemudahan misalnya dengan mencicil atau dengan memberikan tenggang waktu atau kalau lebih baik lagi adalah apa? Dia putihkan hutang itu. Nah, itu kebaikan. Barang siapa memberikan hutang dan memberikan tangguh kepada orang yang susah membayarnya karena kesulitan, maka setiap hari dari hutangnya itu terhitung sedekah. Misalnya begini, kita menghutangi orang satu juta gitu. Orang itu kesulitan bayar hutang. Lalu kita beri tangguh dalam bulan, aku beri waktu satu tahun lah. Hutang satu juta ini bayarlah satu tahun. Maka setiap hari dari satu tahun itu terhitung kita bersodakoh satu juta. Tiap hari. Nah ya. demikian. Jadi kalau yang berhutang itu kesusahan, melarat, fakir, mudahkanlah. Ya siru, mudahkan. Walau asiru, jangan diber. Nah demikian. Jadi di, di, diminta dengan sangat orang yang hutang itu berlapang dada. Nah ya. demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mengenai sirik Ustaz. Ya. uh, yang dimaksud dengan sirik itu seperti apa? Terus ibarat kata saya mengatakan dalam belajar di suatu lembaga. Di lembaga itu kita belajar tentang yang sama, dengan yang sama, tetapi kita sebagai murid kan kualitas orang itu berbeda ada yang kita dan ada yang kita kita juga. Terus misalnya ada orang kita yang dia itu selalu mendapatkan kesalahan peringkat yang terus Terus kita ini pada dia, tapi kita tidak bisa seperti dia apapun kita melakukan diri Allah. Itu syirik bahasa Indonesia. Ya. Hasad maksudnya. Ya hasad. Hasad itu SSS. Apa SSS? Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Itu SSS. Itu hasad. Hasad ini adalah satu perkara yang sudah ter, e, terpatri di dalam hati semua manusia. Tidak ada yang selamat siapapun dia dari penyakit hasad. Kecuali Nabi yang telah dipuji hatinya dengan air zam-zam. Atau para Nabi yang dimaksud, e, telah maksud dari dari kesalahan. Jadi tidak ada yang selamat dari sifat hasad. Tiap orang punya sifat ini. Ya. Mengharap hilangnya nikmat dari orang lain atau kita merasa benci dan tidak senang melihat kebaikan atau nikmat yang ada pada orang lain. Dengan kata lain, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Dan hasad ini adalah penyakit penyakit hati sebenarnya. Ya penyakit hati. Tidak ada yang selamat dari penyakit ini, baik dia orang yang berilmu ataupun orang yang bodoh, orang yang jahil. Orang yang kaya ada orang yang miskin. Laki-laki, wanita, tua maupun muda. Bahkan di antara orang-orang yang bersaudara, itu ada juga hasad di situ. Ya, hanya saja sebagaimana dikatakan oleh para ulama, tidak ada tubuh yang selamat dari penyakit hasad. Hanya saja orang yang tercela menunjukkan hasadnya, sedangkan orang yang mulia menyembunyikan dan meredam hasadnya. Bagaimana itu menunjukkan hasadnya? Yaitu dengan kata-kata dan perbuatan. Dia tunjukkan dengan kata-kata dan perbuatan. Dia nampakkan hasadnya itu. Orang yang mulia, dia menyembunyikannya. Memang hasad, tapi dia dia pendam, lah, dia tahan. Dia dia ucapkan dan dia tidak wujudkan dalam bentuk perbuatan. Nah demikian, ya. Nah oleh karena itu eh, orang yang selamat dari hasad adalah orang yang senantiasa ya mengikhlaskan dan meneruskan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas Itulah yang akan membersihkan hati kita dari hasad. Melatih diri untuk selalu dan senantiasa mukhlis. Apa yang kita lakukan karena Allah. Bukan mengharap pujian manusia. Meninggalkan amal karena takut dicela manusia. Nah, ini, ini, ini eh, kita katakan ria. Dan ria itu adalah pangkal penyakit hasad. Nah, jadi bersihkanlah hati kita dengan mengisinya dengan keikhlasan. Ya, itu dia hasad ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik. Dan di sana ada yang namanya rintok. Ya, hasad itu ada dua juga. Ada hasad yang baik, namanya rintok, dan ada hasad yang tercela. Apa itu hasad yang baik? Hasad yang baik ini atau yang disebut juga dengan rintok adalah keinginan untuk menjadi seperti orang lain tanpa menginginkan nikmat itu hilang darinya. Di sini kita lihat ada orang kaya yang bersedekah. Dulu kita katakan dalam hati kita, seandainya aku kaya seperti dirinya, aku akan bersedekah seperti dirinya. Ini namanya itu. Jadi dia, dia ingin beramal seperti amal orang itu, tapi dia tidak mengharapkan nikmat itu hilang dari orang tersebut. Kita lihat orang yang berilmu, diajarkan ilmunya, maka kita pun berkeinginan, wah aku ingin kali seperti si fulan. Dia punya ilmu dan dia mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Dan dia beringin, berkeinginan, dia bercita-cita menjadi seperti orang itu tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Nah ini namanya ghibta. Nah ini yang terpuji. Nah adapun hasad yang tercela adalah ya kita menginginkan ya nikmat itu tercabut dari ini, Ya, nikmat itu tercabut dari ini. Kadang-kadang orang hasad ini inginnya adalah agar ya sama-sama apa ya kadang-kadang sama-sama apa? Sama-sama celaka. Dia ingin mencelakakan saudaranya. Yang penting ya si fulan ini dia tidak bahagia. Ya, yang penting fulan ini menderita. Nah, itu hasad. Ya, hasad kadang-kadang yang dimunculkan dalam bentuk perbuatan. Sehingga e, hasil dari hasad yang buruk ini adalah kebencian dan permusuhan. Ya, adapun ghibah itu justru melahirkan kecintaan dan kedekatan. Nah, kita lihat saudara kita dia mengajarkan ilmunya, dia punya banyak kebaikan, maka kita pun berkeinginan seperti dirinya. Maka kita dekat kepadanya dan menyintainya. Ini namanya ghibah. Itu hasilnya. Tapi kalau hasad, hasilnya justru permusuhan dan kebencian. Nah itu cara membedakan. Apakah itu iftah atau asal? Allah alam. Sirik maksudnya hasad di sini. Ya sirik dia lihat temannya berhasil gitu. Itu sirik. Sirik bahasa Indonesia itu. Ya, itu bukan sirik namanya. Itu namanya hasad, iri, dengki kan gitu. Ya. Nah, ada lagi yang tanya atau sudah kita cukup sampai di sini? Satu. Ya silakan satu pertanyaan. Jadi kita seorang yang mempunyai uang banyak, tapi dia tidak sempat Lalu harta dibagi-bagikan kepada ahli warisnya lalu ahli waris yang bersedekah. Pahala adalah pahala ahli waris. Seseorang ketika mati ada tiga perkara yang menyertainya. Hartanya, amalnya, dan keluarganya. Dua akan pulang kembali dan satu yang terus menyertainya. Yang menyertainya hanyalah amal. Yang pulang adalah keluarga dan harta. Harta itu bukan miliknya lagi. Harta itu akan dibagi-bagikan kepada orang lain yang punya hak di situ. Misalnya orang yang uh, uh, punya yang yang punya piutang, maka dia berhak mendapatkan hartanya sebagai bayaran terhadap hutang tersebut. Yang kedua, ahli waris. Yang ketiga orang yang mendapat wasiat kalau ada wasiat. Nah itu dibagi bagi Habis itu bukan harta dia lagi. Dia telah terputus dari kepemilikan harta tersebut. Harta itu bukan hartanya lagi. Selesai urusannya dengan urusan harta di dunia. Ya. Dan apa yang dibagi-bagikan kepada kepada ahli waris ini itu sudah atas nama ahli waris. Kalau itu disedekahkan maka yang jadi yang mendapat pahala adalah yang punya harta itu. Bukan dia. Kecuali kalau ahli waris ini berbaik hati. Dia bersadaqah lalu dia mengatakan ini atas nama si fulan yang meninggal. Anaknya misalnya. Lalu ya adalah ini saya wakafkanlah untuk masjid misalnya atau untuk sekolah ya atas nama ya bapak saya atau ibu saya. Nah, maka ini sampai pahalanya insya Allah. Nah itu kalau ahli warisnya berbaik hati. Kenapa warisnya ahli warisnya bisa berbaik hati? Itu juga hasil didikannya, hasil usahanya. Karena mungkin dia baik kepada anak-anaknya, memberikan pendidikan yang baik, maka muncul keinginan ahli warisnya untuk berbuat baik. Itu hasil usahanya juga. Ya tapi kalau ahli warisnya bersedekah atau mengeluarkan itu sebagai infak atas nama dia, maka ya yang meninggal itu tidak punya enggak bagian apa-apa. Nah demikian. Allah a'lam. Ya, nah itulah dia yang dikitin. Maka beramallah sebelum mati. Jangan sudah mati baru mau beramal kan begitu ya. ya terlambat. Kalau kita masih punya kita punya harta sekarang dan masih punya masih diberikan kesempatan hidup, maka beramallah sebelum ya kita mati. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi sudah mati kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian saja yang Ibn Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua Lebih dan kurang saya mohon maaf Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh